rawuh ke tempat kami Atas kerawuan panjenengan semua kami hanya bisa menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kebersamaan ini tidak hanya sekarang terus semoga berlanjut sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena masih ada pembangunan tempatnya sempit kalau ada yang kena hujan basah atau adem, enggak menempat di bawah terop, atau nanti barangkali talamnya kurang, atau nanti akuanya kurang, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami salah informasi. Katanya pas di Unisma, kapan? Di Unisma, tanggal. Udah pasti unisma itu hanya sekitar 4 sampai 5 ribu. Sehingga kami juga mempersiapkan tempat talam ya sekiranya cukup sekitar 4 sampai 5 ribu itu. Ternyata saat tadi nginceng sama Gusipul dari sana melihat itu nggak kelihatan. Yang soft terakhir itu nggak kelihatan. Entah berapa ribu. Biasanya yang nggak kelihatan itu jin. Ini bukan jin, saking dawane soft. Semoga Ariduan semakin ada di hati umat. Bagaimanapun, meskipun bunga telah layu, kalau asli bunga tetap dipenceloi laler. Maaf, tetap dipenceloi tawon. Kalau bukan bunga plastik Meskipun kelihatan apa? Menarik seger gak ono tawon mencelok. Semakin banyak tawon yang berkerumun di Ariduan, insya Allah menandakan Ariduan asli semata-mata lillahi ta'ala. Hadirin hadirat rahmakumullah. Selanjutnya kami berpesan tetap saja ikut jamaah-jamaah seperti ini. Sekarang banyak aliran yang macam-macam. Kalaupun kita tidak dalil gontok-gontokan juga kalah. Lantaran kita nggak dipersiapkan untuk gontok-gontokan. Kita dibimbing, dididik oleh Habib Jamal untuk ikhlas, untuk tawadu, murni menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanpa gontok-gontokan meskipun dalil kalah Meskipun bisu kaiso lapo-lapo. Pokok tetap bergabung dengan Ariduan, otomatis tetap ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah tidak mau bergabung dengan Ariduan atau yang lain-lain, yang itu majelisnya ahlu sunnah wal jamaah, maka kami khawatir nanti terus katut kelompok-kelompok lintu, dan akhirnya maaf-maaf bisa jadi semen tipe keserimpung tali. Hadirin rahmakumullah Kemudian sekedar untuk Ziyadatul faedah Perlu seluruh jamaah Mengingat-ingat dan mencatat Di tradisi kami Baik yang Jawa maupun Arab Itu terbiasa Kalau setelah acara pemakaman Pemakaman mayit Orang yang baru memakamkan mayat duduk kuburan kesel ya luwe barang. Sing mikul mayat sak monado ya kesel ya luwe barang. Itu kita terbiasa mereka kita binarakan ke rumah terus sekedar kita beri minum dan makan. Yang enggak pantas itu mayat masih di rumah, di ruang tamu, zaman prasmanan di depannya. Itu yang enggak pantas. Perkara mayit sudah dimakamkan dan yang memakamkan yo kesel yo luwe yo adoh pemanah yang duduk. Sangat wajar. Lantas mereka kita minta ke rumah terus kita beri makanan. Yang di Jawa namanya ungkuran. Memberi makan setelah mungkur ngubur mayit. Sekalian diniatkan pahalanya itu untuk si mayit. Tradisi seperti itu itu bukan kejawen, juga bukan Hindu, juga bukan bid'ah. Itu merujuk kepada Musnad Abi Dawud nomor hadis 2894. Barangkali nanti warga Ridwan ditanya oleh orang-orang yang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Barangkali ditanya, mangan bid'ah, lek luwe sunnah. Barangkali ditanya, Musnad Abi Dawud nomor hadis 2894 kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-qabri yusil hafir faqala awsi' min qibali ra'sih awsi' min qibali rijlaihi farja'a sallallahu alaihi wasallam فجاء داع امرأته فجاء رسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجيء بالطعام فجيء بالطعام فوضع يده عليه ووضعوا أيديهم عليه ورأى آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة maknanya secara umum suatu saat sahabat keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam acara pemakaman mayit. Di kubur itu Nabi tidak diam, tapi menasehati yang tukang gali kubur. Nabi Dawah "Mas, duduk bagian kepala agak agak lebar, duduk bagian sikil agak lebar biar memasukkannya enak." Usai pemakaman pulang. Saat pulang itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dipinarakni. Apa dipinarakni itu? Disuruh mampir ke rumah yang kepaten itu. Sampai di situ Fadi Abi Ta'am langsung diberi hidangan makanan. Diberi hidangan makanan itu apa yang dilakukan, dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menaruh meletakkan tangannya di atas makanan itu. Sahabat juga tiru-tiru meletakkan tangannya di atas makanan itu. Dan kata sahabat itu, bapak-bapak kami melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyamuk-nyamuk mengunyah apa? mengunyah makanan. Ra'a abauna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaluku luqmatan. Jadi tradisi yang kita warisi dari para wali songo yang wali songo itu juga para habaib kebanyakan hadro hadro Hadro hadramaut Hadromi. maka tradisi seperti itu bukan warisan Hindu asli itu ajaran es ajaran Islam yang kedua Bagaimana kalau hal seperti itu misalnya sampean kaya berhasil juga banyak bersedekah kepada tangga kepada tamu itu sampai tiga hari sampai tujuh hari ada apa enggak rujukannya kalau di Gaza ini biasanya sampai tujuh tujuh hari rujukannya ada ada apa enggak itu sampean bisa melihat di <clears throat> Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 178 dan halaman 194 Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 178 dan 194 dari Imam Tawus dia tokohnya tabi'in innal mauta yub'atsuna nah, maaf innal mauta yu, <clears throat> innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam bahwa orang-orang yang mati itu selama tujuh hari diuji Ditanyai malaikat Nah para sahabat Para sahabat senang Mensunahkan Agar selama tujuh hari si mayit ngadepi malaikat itu Si keluarganya memberi sedekah Makanan Yang pahalanya untuk si mayit itu Sabaan selama tujuh, tujuh hari Lantas Imam Suyuti mentaklik mengomentari riwayat ini yang pada halaman 194 Imam Suyuti mengatakan inna al it'am sab'ata ayyam balaghani annaha mustamirratun fi al Mukarramah wal Madinatil Munawwarah min zaman sahabah ilal an kata Imam Suyuti saya dengar bahwa tradisi memberi makan sampai tujuh hari itu sudah berlangsung sejak zaman sahabat sampai zamannya Imam Imam Suyuti itu. Lalu Imam Suyuti membuat kesimpulan fadhahir annahum akhadhuha khalfan an salafin. Khalfan an salafin. Secara zahir berarti para sahabat dan orang umat Islam ketika itu melakukan itu secara turun Turun-temurun sejak dari dulu. Yang terakhir, pertanyaan. Apakah sotakoh diniatkan untuk orang tua yang mati? Bisa sampai? Apakah yang mati mendapat pahala juga? Saya tadi sore itu di SMS oleh tokoh MTA. Itu nggak bisa. Itu nggak ada dalilnya. Itu bin'ah Kami hanya memegang hadis emoh jauhnya ulama begitu lantas tak SMS banyak mas buka riwayat Bukhari nomor sekian itu anak sotako ibunya dapat pahala mas buka sahih muslim nomor 1672 sama cuma yang sahih muslim ibu anak mati ibunya anak mati maaf ibu mati anaknya so sotako pahalanya diniatkan untuk ibu tanya pada Nabi Apakah ibu dapat pahala? Nabi jawab, naam. Ya, ibu ibumu dapat pahala. Buka lagi, lagi mas, sahih Bukhari. Tentang anak menghajikan orang tuanya. Halaman sekian. Buka lagi mas, sahih Muslim. Ini dan terus. Buka lagi Ar-Ruh, karangan Ibn Qayyim. Halaman 11. Sahabat kalau ada temannya mati. Lalu mereka membaca Quran sampai hatam. Di kuburannya teman yang baru mati itu lalu nggak jawab lagi. Mati berarti. Berarti HP-nya mati. PD, sangat PD. Itu nggak ada dalilnya. Itu fitnah. Kami hanya mau yang sunnah. Oke, kalau sama mau sunnah hadis, tak kirim SMS. Ternyata nggak jawab. Kira-kira langsung diterima. Jadi menurut riwayat Bukhari, Muslim, kalau di Muslim nomor 1672 seperti yang tak katakan di An narujulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam fakalah ya rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi wa uraha lau takallamat tasadakat fahallaha ajurun ajrun in tasaddaqtu anha kala na'am rasul ibu saya wafat belum sempat wasiat padahal andai sempat wasiat ibu kepingin sedekah jadi ibunya itu wafat belum sempat sedekah. Apakah ibu dapat pahala juga kalau saya yang bersedekah pahalanya untuk ibu? Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Dan tadi awal diawali zikir, tahlil. Tutup doanya hadiyatan wa sila wa barakatan nazilah. Itu dalilnya itu. saya ngomong ke anak dalile BODO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.